sebab yang lain diharamkannya sebuah akad, sebuah jual beli ialah berkaitan dengan masalah al-mabi. Ayakun al-mabi'u la yamlikuhu aw la yaqbiduhu. Barang yang diperjualbelikan tidak dia miliki atau belum dia miliki atau belum dia kapok belum dia terima. Ini dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tabi' ma laisa indak." Janganlah engkau memperjualbelikan sesuatu yang tidak kamu miliki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dari hadis Hakim Ibnu Hizam. Kata Hakim Ibnu Hizam, "Ya Rasulullah, ya'tina rajul fayuridu minni al-bai'a laysa indi." Fa'abta'uhu lahu minasuk. Ya Rasulullah, ada seseorang datang kepada aku. Dia ingin membeli sesuatu yang saya belum miliki, yang saya nggak punya. Apakah boleh saya jual kepada dia dari pasar ini? Belum mengatakan la tabi ma indak. Jangan engkau menjual apa-apa yang tidak kamu miliki. Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyatakan wattafaqu anna bai'al mar'i ma la yamlik fa inahu batil mereka semuanya sepakat seseorang yang menjual apa-apa yang tidak dia miliki itu jual beli yang batil maka tidak boleh memperjualbelikan yang belum kamu miliki atau tidak kamu miliki. Dengan hadis tadi. Juga dengan hadisnya Rasulullah SAW, naha an bai'i ma lam yuqbad. Beliau melarang dari jual beli sesuatu yang belum digenggam, yang belum diterima oleh sang pembeli malam yukbab yang belum dimakbud. Disebutkan oleh para fuqaha qabdu kulli syai'in bihasabih. Menggenggam, menerima sesuatu tergantung keadaannya masing-masing. Bisa jadi dalam bentuk al alintikal, dipindah tempatkan. Ini pada sesuatu yang bisa dipindah tempatkan. Entah itu barang, buah, barang atau apa pakai bisa kamu pindahkan. Atau mobil, motor yang bisa kamu pindahkan dari showroomnya. Intiqal. Atau yang kedua dalam bentuk barakallahu fikum at-takhliyah. Dikosongkan. Kayak rumah dikosongkan. Kayak tanah dikosongkan dikasih patok-patok eh, batas-batas tanah yang diperjualbelikan. Ala kulli hal disebut dengan qabd. Qabdu kulli syai' bihasabi. Ya, qabd penerimaan suatu barang tergantung barangnya masing-masing. Yang penting secara uruf kebiasaan yang ada sudah diterima oleh sang pembeli, eh sang sang penjual. Sehingga yang dilarang tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum dipegang oleh sang penjual. Belum dikabuk oleh sang penjual. Dengan larangan Rasul di atas barakallahu fikum. Dipaham ya? Antum barakallahu fikum beli rumah dari si fulan. Rumah itu belum kamu terima. Belum dikosongkan sama si fulan. Kunci belum kamu terima maka belum bisa kamu jual lagi pada orang lain sampai pemilik rumah itu pergi dari situ dikosongkan rumahnya kunci diserahkan kepada antum baru kamu bisa perjualbelikan rumah tadi wah wahakala difahami insyaallah ya Baik, Ikhwan. Uh, solusi dalam bab ini cukup banyak. Ketika kita tidak punya barangnya, ketika belum kita terima barangnya, supaya kita bisa mengadakan transaksi dan itu dinyatakan sah atau mubah. Yang pertama adalah dibuat akad wa'dun bukan akdun semata-mata pesanan atau janji. Belum dibuat sebuah akad transaksi jual beli yang mengikat. Namanya wa'ad. Ini di antara solusinya. Resikonya adalah dari pihak pemesan diperbolehkan untuk membatalkan pesanannya. Sebab belum ada akad, belum mulzim, belum mengikat. Atau sang penjual bisa menjualnya kepada orang lain. Sebab belum ada akad yang mengikat. Paham ya? Semata-mata pesan atau janji saja. Itu resikonya. Ini pertama ya. Yang kedua, menggunakan sistem salam Bayi salam seperti yang dijelaskan e, tadi bayi salam yakni dengan cara menyerahkan pembayaran di muka ya dibayar dulu tuh semuanya di muka untuk mendapatkan sebuah barang tertentu dengan sifat-sifat tertentu sifatnya seperti ini mereknya ini jenisnya ini rinci dan diserahkan pada waktu tertentu yang disepakati. Ada namanya bayi salam. Ini diperbolehkan Barakallahu dalam Bukhari Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar sana wa sanatain faqal man aslama man aslafa falyusrif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW datang ke kota Madinah dan orang-orang Madinah kala itu mereka salaf atau salam pada buah-buahan ini korma tahun dua tahun. Jadi belum mengatakan kata Rasulullah SAW barang siapa yang aslaf yang membuat akad salam hendaklah membuat akad salam pada timbangan yang maklum, takaran yang maklum, diserahkan pada waktu yang maklum. Ada salam. Disebutkan eh, oleh para fuqaha uangnya di muka. Barangnya jelas, timbangan, takaran, spesifikasi, rincian jelas dan waktu penyerahannya jelas. Antum kami membeli barang A, disebutkan harganya misalkan 2 juta. Atau kasih uang 2 juta. Ini uang 2 juta. Transfer 2 juta. Set gitu. Itu untuk barang ini demikian rincian-rinciannya, detail-detail sifatnya. Diserahkan minggu depan misalkan. ya jus. Itu solusi untuk jual beli barang yang belum ada pada kamu. Solusi yang ketiga ialah menggunakan bayul urbun. Jual beli DP dengan sistem DP. Bedanya kalau urbun antum DP saja. Belum mengeluarkan semua total pembayaran DP. Tapi akan DP 100 atau 200 untuk barang yang disebutkan rinci, detail, sifat-sifatnya dan waktu penyerahannya. Ketentuannya ketika barang jadi dibeli <clears throat> maka sang pembeli menambahkan kekurangan saja DP termasuk pembayaran Ketika gagal dibeli, maka hukum asal DP milik penjual. Kecuali bila ada kesepakatan sebelumnya DP kembali kepada pembeli, maka kembali pada sang pembeli. Dipahami soal ya? Ini solusi ketika itu nggak punya barang. Resikonya adalah ketika barang yang diminta tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, maka sang pembeli bisa membatalkan akad jual beli atau minta ganti. Difahami ya? Salam atau DP, barangnya demikian rinci. Kamu kirim barang salah. Sifatnya ada yang salah, atau takarannya ada yang salah, ada yang keliru. Pembeli punya hak imma imba imma fasakh. Dilanjutkan terserah dia. di fasakh dibatalkan terserah dia. Ketika di fasakh maka sang penjual harus mengembalikan uang atau ganti barang yang sesuai dengan pesanannya. Paham tuh? Yuriskunya ya, barakallahu Nah, ini semua dikarenakan tidak boleh jual beli barang yang belum kamu miliki atau yang belum kamu setelah terima. Barakallahu Solusi yang lain terkait dengan barang yang belum kamu terima ialah kamu tunjuk wakil atau cabang farak resmi atau simsar ya, maklarnya antum yang resmi itu untuk memegang barang tadi, mengkopot barang tadi. Setelah itu diakad kepada nasabah atau konsumen, entah langsung kamu yang mengakad atau wakil-wakil kamu tadi. Entah wakil, entah cabak, entah maklarnya kamu tadi barang klasik Paham tak ini? Nah, misalnya seorang order sama antum. Hah? sebuah barang. Tapi barangnya ini ada di toko A. Sudah. Maka antum suruh wakilnya kamu atau cabangnya kamu atau simsar kamu. Tapi maka kamu yang harus menjadi ambil barangnya. Ya, pulaan sama toko tempat dari wakil, kemudian dari wakil menyerahkan barangnya kepada konsumen. Itu diperbolehkan dikarenakan al-wakil atau al-far' atau simsar yaqumu al malik menduduki posisinya pemilik harta sehingga bisa mengadakan akad di situ. Ada solusi, ada solusi, ada solusi, ada solusi. Banyak solusinya barakallahu fikum.